Bismillah, alhamdulillah, Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayi'ati a'malina May yahdihillah falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh amma ba'dah Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Kamis Badal Fajar 14 Januari 2021 bertepatan dengan 1 Jumadal Awal Jumadal Tani 1442 Hijriah. Maka Alhamdulillah setelah kita melaksanakan sholat fajar berjamaah yang merupakan kenikmatan yang sangat besar maka berapa dari manusia yang terhalang untuk melaksanakan penikmatan yang besar ini. Di mana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, "Lau ya'lamu nama fi salatil fajr wa salatil isya la atau huma walau habwa." Jika seandainya kaum muslimin mengetahui pahala yang besar dalam melaksanakan salat fajar berjamaah di masjid dan salat Isya berjamaah di masjid la atau huma walau habwa. Maka mereka akan berusaha untuk menunaikan salat fajar dan salat isya tersebut meskipun mereka tidak bisa jalan dan meskipun hanya mampu dengan merangkak maka akan merangkak. Namun banyak dari manusia yang tidak diberitahukan oleh Allah tentang kemuliaan tersebut sehingga lebih baik di rumah dan sebagainya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah selain dengan mudah bagi kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban juga Allah mudahkan bagi kita untuk melaksanakan kewajiban menuntut ilmu yang mana ini adalah kewajiban yang sangat mulia karena seperti di pelajaran salah satu usul bahwa al ilmu min asbab apa al khasyah min asbab takut kepada Allah seperti ucapan Allah inna yakhshallaha min ibadihil ulama hanya dari hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah itu merekalah para alim ulama maka kita bersyukur kepada Allah karena Allah mudahkan kepada kita menuntut ilmu sehingga kita mempunyai ilmu dan menjadi takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah puncak primanya masuk kepada surga. Pendalilannya apa? Jazaruhum inda rabbihim jannati adnin tajri min al anhar. Tajri min al anhar khalidina fiha Maka sekarang kita masuk kepada pelajaran ataupun ada tasmi. Silakan. Fadlu. Hafidhahullah. Bismillah. Para muallif hafidhahullah hafidhahullah taala Di kitabih al-akhbar as-sahihah fi ahkam siyam Ramadan al-sabilatu khamsatu asrata istihqaqu lisa'in ismi siddiqin wa syuhada' Maka di bab yang ketiga keutamaan orang yang berpuasa maka kita masuk kepada fadilah ataupun keutamaan yang ke-15 berhak bagi orang yang berpuasa digelari dengan as-siddiqin dan as orang-orang yang siddiq yang sidat dengan Allah dan para syuhada yang mati dalam keadaan syahid Mana pendalilannya hadis yang diriwayatkan oleh penulis di dalam matan nomor 52 An Amr ibn Murrah Al-Juhani radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita in syahitu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah wa salaitu salawatil khams wa adaitu zakata wa sumtu ramadana wa kuntuhu famimman ana qala minas siddiqin wa syuhada dari sahabat Amr ibn Murad datang seseorang kepada Nabi dan dia berkata wahai Rasulullah ara'aita in syahidtu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah apa pendapatmu jika aku bersahadat tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah dan sungguhnya kamu adalah Nabi utusan Allah dan aku sholat lima waktuku dan aku membayar zakat dan aku berpuasa Ramadan dan kuntuhu dan melaksanakan kiam Ramadan famiman anak lalu apa derajatku dari keislamanku ini. Qala minas siddiqin wasyuhada. Maka kamu jika melaksanakan puasa Ramadan ini syahidnya dan juga kiam Ramadan salat tarawih maka bahasanya kamu minas siddiqin wasyuhada. Maka ini adalah fadilah yang terakhir yang dikumpulkan oleh penulis ada 15 keutamaan. Maka penulis beristidlal dari keutamaan yang ke-15 ini dari hadis Amr ibn Murrah al-Juhani. Yang mana hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan Ibnu Ma'in di dalam juznya dari jalan Abu Yaman an Su'aib ibn Abi Hamzah an Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Hasan an Isa ibni Talha qala sami'tu Amr ibni Murrah al-Juhani maka hadis sanad sahih semua rijalnya fikar Abu Yaman dia adalah Al-Hakam ibnu Nafeh maka hadis ini hadis yang sahih lidati dan keutamaan yang ke-15 ini adalah keutamaan yang besar bagi orang yang berpuasa dan orang yang melaksanakan qiyamul lain. Maka tidak diragukan lagi bahwa derajat yang paling tinggi dari derajat keimanan seseorang adalah para nabi. Kemudian setelah itu turun kepada para ulia. Kemudian dari ulia turun kepada as wasuhada, wasmalikin. Dan ini sesuai dengan ucapan Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran. Walladina amanu billahi wa rasulihi ulaika humus siddiqun wa syuhada inda rabbihim. Lahum ajruhum wa nuruhum. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, mereka itu as-siddiqun wa syuhada inda rabbihim mereka itu masuk kepada manzilah orang-orang yang asidik, orang-orang yang benar hatinya, bukan dari orang-orang yang tidak sidikin dan orang-orang yang suhada di sisi Allah. Maka bagi mereka pahala yang besar dan nur Allah Jalla wa'ala. Dan juga kalau tadi di surat Al-Hadid juga di dalam ayat yang lain di surat An-Nisa, "Wa may yuti'illah wa مَعَ اللَّهُ مِنَ وَالصَّالِحِينَ Maka mereka orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu bersama orang-orang yang Allah memberikan kenikmatan kepada mereka dari kelompok para nabiin dan kelompok as dan kelompok as dan kelompok as -salihin. Maka di sini kita mengetahui keutamaan orang yang berkuasa dimutlakkan baginya dengan gelar asidikin wasuhada ini adalah gelar yang sangat mulia. Yang keduanya disebutkan di Al-Quran, disebutkan setelah Nabi, mina nabiin, wasiddiqin, wasuhada, wassalihin. Adapun sahabat Amr ibnu Murrah al-Juhani di sini dia adalah ibnu Abbas Ibnu Malik Al-Juhani dari Bani Gotofan dari Bani Juhaina dikunyahnya ma'ruf dengan Abu Maryam dikatakan oleh Ibnu Sa'ad aslama qadiman wa sahiba Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahida ma'ahu kulliha bahwa dia itu masuk kepada Islam di zaman yang lalu dan dia kemudian melaksanakan jihad bersama Nabi dalam berbagai peperangan seluruh peperangan bersama Nabi maka dia min ashabi Badr juga maka inilah dari keutamaan yang bisa kita berikan dari keutamaan yang terakhir. Maka dengan ini selesailah bab yang ketiga, bab fadlu siam, keutamaan siam. Ada berapa keutamaan? 15. Maka 15 keutamaan di sini dengan dalil-dalil yang sahih. Mau dilanjutkan apa sudah? Hmm? Baru berapa menit kita belajar? baru 13 menit. Tasmiknya saja sudah hampir 10 menit. Kita masuk kepada bab yang ketiga berarti. Maka kita masuk kepada bab yang berikutnya. Qala mu'alif muallif hafizahullah fi kitabih al-ahbar as-sahihah fi ahkam siyam Ramadan al-babu thalithu bab yang ketiga Hukum siam Ramadan. Maka penulis Barakallahu fikum jika ditanyakan kenapa penulis mengakhirkan hukum puasa Ramadan daripada mendahulukan keutamaannya. Padahal ini kan hukumnya paling penting, hukum syar'inya. Dia itu wajib puasa Ramadan ataupun sunnah atau makruh atau haram atau mubah. Lalu kenapa diakhirkan dari keutamaannya? Jawabannya, al mualif sengaja mendahulukan keutamaan dengan tujuan di saat manusia mengetahui keutamaan-keutamaan puasa secara mutlak, baik puasa Ramadan, puasa sunnah, puasa nawafil, maka dia akan tergugah hatinya untuk melaksanakan puasa. Maka di saat hatinya tergugah untuk melaksanakan puasa, kita beritahu bahwa hukum siam Ramadan adalah wajib. Itu alasan penulis. Maka masuk kepada bab yang ketiga bab tentang hukum siam Ramadan, hukumnya puasa Ramadan. Maka hukum puasa Ramadan dia adalah wajib dan pendalilannya di dalam Al-Quran, Wasunah, dan Ijma' Maka kemudian penulis di dalam matan disebutkan beristidlal dengan dua ayat. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam di surat Al-Baqarah, lafdu kutiba yufidul wujud. Ini pendalilannya. Dan juga ayat yang kedua, syahrul Ramadan. Allah unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an hudan linnas. Yang Quran itu adalah petunjuk bagi manusia wabayinati minal huda wal furqan dan penjelas dari sumber hidayah dan al furqan menjadi penjeda antara muslim dengan kafir. Paman syahidah minkum syahra fal sumhu. Barang siapa yang masuk kepadanya bulan Ramadan fal sumhu Maka lafaz sumhu yasumhu yufidul wujud. Maka Bab yang ketiga, hukum siam Ramadan setelah selesai penulis dari bab yang pertama, atau bab yang pertama? Ma'rifatus siam lugawiyan dan saran Kemudian selesai juga dari bab yang kedua. atau bab yang kedua? Fadail siam disebutkan 15 keutamaan. Kemudian penulis baru masuk kepada hukumnya. Maka hukumnya apa? Fardu aini hukum puasa Ramadan fardu aini. Apa fardu ain itu? Fardu ain disebutkan oleh ulama ahli usul dan yang kami nukilkan di sini adalah ucapan Asyingkiti di dalam al mudzakirah fi Usul Fiqh ma yang fihi asyara ila datil fa'il as-salah wa zakah wa shaum karena kulla syakhsin tulzimuhu ainihi ta'atillahi liqaulihi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maknanya berkata kiti makna fardu ain adalah Allah Jalla wa Ala sebagai pembuat syariat itu melihat kepada person-person dari pelaku yang melaksanakan ibadah. Dicontohkan di sini dengan as-salat. Maka sholat fajar yang tadi kita lakukan itu hukumnya fardu ain. Di sini Allah melihat kepada person-person yang ada. Mana si fulan tidak hadir, mana si alan tidak hadir, mana si fulan uh, hadir bahkan dia jadi imam. Mana si alan uh, hadir ternyata dia di sop awal dan si fulan di sop yang kedua dan begitu. Allah melihat kepada fa'il, kepada person. Berbeda dengan fardu kifayah. Fardu kifayah Allah tidak melihat kepada person, tetapi melihat kepada amal. Diamalkan atau tidak. For example, seperti pelajaran fikih terdahulu, kitab jenais, hukumnya mengurus jenazah fardu kifayah. Maknanya Allah tidak melihat kepada person tetapi kepada amal. Seperti contoh di Ma'had Mukbil Al-Wadi'i ada misalnya 40 kepala keluarga. Maka dari 40 kepala keluarga, jika ada jenazah, Allah melihat kepada amal. Siapa yang melaksanakan dari akuan? Apakah ada yang melaksanakan dari 40 orang itu untuk mengurus jenazah? Misalnya ada. Berapa? Hanya 20 orang. Lalu 20 orang yang lainnya mana? Ustadznya pergi dakwah, pengurus yang lain sibuk bekerja, mencari maisha, maka sepuluh yang lain mengurusi jenazah. Maka itu semuanya terangkat. Baik yang pergi dakwah tidak berdosa. Yang bekerja tidak berdosa. Yang sedang di kebun, mengeri karetnya tidak berdosa. Karena apa? Karena Allah tidak memandang kepada person. Namun di ma'had tersebut misalnya, yang ada 40 kepala keluarga, di saat diperintah sholat wajib lima waktu, maka Allah memandang kepada persen-persennya. Mana si pulan ternyata terlambat jadi masbuker, mana si pulan ternyata tidak datang ke masjid, malah mana si pulan dia di sop awal, mana si pulan dia di sop yang kedua, maka Allah memandang kepada fa'il, pelaku. ya? Perbedaannya. Maka di sini hukum siang Ramadan dia fardu ain. Maka definisinya Allah memandang kepada fa'il, kepada pelaku person-personnya. Seperti sholat, puasa Ramadan, membayar zakat, maka Allah memandang kepada person-person mereka sesuai ucapan Allah, "Wa ma wal insa Kemudian pendalilan yang pertama Penulis beristidlal dengan ayat Al-Quran. Maka ketahuilah ya Allah bahwa permasalahan bab yang ketiga kewajiban puasa Ramadan itu hukumnya wajib fardu ain pendalilannya dari tiga hukum dasar di dalam Islam. Pertama, Al-Quran. Kedua, As-Sunnah. Ketiga, Al-Ijma' Maka adapun Al-Quran seperti kami sebutkan di dalam makna. Yang pertama ucapan Allah di dalam surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alalladzina min publikum la'allakum tattaqun. Wajah pendalilannya apa? Kutiba. Maka kutiba di ilmil usul di makna wujiba diwajibkan dan disebutkan Imam Ibn Qayyim di Bada'i'ul Fawaid wa yustafadu wujud bil amri tara wal kitab taratan ukhra. Maknanya dari sigoh perintah yang wajib itu biasanya digunakan dengan lafaz amar, amar Allah, amar Rasulullah dan juga kata Allah. Dan di sini kalimat kutiba mabni majhul siapa yang mewajibkan Allah Jalla wa'ala. Maka lafaz kutiba di ilmu usul memberikan makna wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wajah pendalilannya kutiba yufidul wujud. Mau di Arab ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu ya harfu nida. Ayyuha maka ayuh munada nakirah maksudah mabni ala dom ya ayu fi mahali nasab dan ha di sini ditambih ya ayyuha alladzina ismun mausul badal dari ayyuha maka dia alladzina mabni ala fath fi mahali nasab atabiyah ah, atabiyah karena dia adalah badal berarti dari tabak Ya ayyuhalladzina amanu, amanu fi'il madhi dan fa'ilnya adalah wau jamaah. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka fa'ilnya di sini wau jamaah takdirnya hum. Dan jumlah di sini amanu fi wa fa'il la lahu min minal i'rab silatul mausul karena alladzina ismul mausul membutuhkan sila maka silatul mausulnya jumlah amanu Sahihnya mana? Kutiba firman madhi mabni al fatah wa huwa mabni lil majhul. Seperti disebutkan Fadma bermakna mabni lil majhul untuk firman madhi apa? Kala al ibnu ajrum ala wazan kutiba duma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih kutiba ala wazan fu'ila maka dia mabni lil majhul Adapun alaikum jam majrur mutalik dengan kutiba. Lalu mana naibul fa'il asyam? Kutiba alaikumu asyam. Maka asyam marfu dikarenakan dia naibul fa'il. Kalau dia naibul fa'il berarti mana fa'ilnya? Tidak ada. Fa'ilnya diangkat. Siapa fa'ilnya di sini? Febri siapa fa'il? Pelakunya siapa? Yang memerintahkan siapa? Allah Jalla wa'ala. Maka pendalilan yang kedua di dalam ayat yang kedua Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi quran Buda linnas wa bayyinatin minal huda wal Qur'an faman syahidah minkum syahra falyasumhu. Mana wajah pendalilannya? Falyasumhu. Lalu mana wajah pendalilan? Lam yang masuk kepada fil mudhari yasumhu lamul amr. Dan lamul amr di ilmu usul yufidu bihi wujud, memberikan makna wajib. Maka yasum di sini filun mudhari yang majzum bilam amr. Dan di ilmu usul memberikan makna wajib. Maka kalimat yasumhu diterjemahkan dengan maka wajib bagi dia untuk berpuasa maka maknanya sahur Ramadan, bulan puasa Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia dan penjelas untuk mendapatkan hidayah dan menjadi pembeda antara muslim dengan kafir. Barang siapa yang aman syahidah, barang siapa yang makna syahidah dia masuk kepada bulan Ramadan, fal sungguh agar dia berpuasa makanannya wajib berpuasa maka ini kendalilan dari ayat yang kedua mau di atau nggak usah Hah? Syahrul Ramadan apa syahrul di sini marfu khobar lil mubtada mahdud lalu mana mubtadanya Hah? sahur Ramadan. Mana mutadaknya? Mubtada'nya mahdud takdiruhu hadza sahur Ramadan. Seperti ini dikatakan khobar yang mutadaknya mahdud. Lalu Ramadan kenapa Ramadan mansub? Apa i'rabnya? Mudhof ilaih mansub. Agar majrur walau tijarihinya al-fathah kenapa Tayyib lima rumah minasah Hah? Al-alamiyah ma'aziyadah alif nun atau bagaimana? Ahsan ma'aziyadah alif wa nun. Alladhi ma'ruf ismul mausul mabni al dhamma fi mahali rafa sifat dari satu bulan yang apa? Alladhi unzila fihi al-Qur'an. Unzila al mudhari mabni lil majhul dan al-Qur'anu ismi marfu dikarenakan apa? Naib dari fa'il. Yang menjadi pendalilan karena panjang ayat ini disebut dengan faman syahidamin minkum fal yasumhu maka fal yasumhu fal di sini rabitah dijawab asyaf dan lam dalam amat dan yasumhu filun mudhari majzum bilam amat maka di ilmu usul memberikan makna wajib sekarang ada faidah masih berhubungan dengan lugatil arabiyah jika dikatakan kepada kita di dalam dalil yang pertama, kutiba alaikum syiyam kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kita sepakatlah bahwa sesungguhnya kutiba maknanya wajib. Namun yang menjadi pertanyaan misalnya bagi saya, mana dalil bahwa wajibnya itu kepada puasa Ramadan saja? Kok ayat ini khusus membicarakan puasa Ramadan saja? Padahal lafaznya tidak ada lafaz puasa Ramadan. Iya atau tidak? Kutiba alaikum asyam. Mana dalilnya puasa Ramadan? Di sini disebutkan umum asyam atau bagaimana? Nah, bagaimana jawabnya? Jawabnya dari segi lugatil Arabiyah al yang masuk kepada kutiba alaikum asyam maka alif lam yang masuk kepada asyam dari jenis ma'rifah dinamakan alif lam ahad li Yang mana dia itu adalah alif lam yang kembali kepada akal kita dari perkara yang telah disebutkan sebelumnya atau setelahnya. Maksudnya bagaimana? Aksi yang di sini dengan alif lam ma'rifah memberikan makna yang dari perkara yang ada di akal kita. Apa di akal kita? Puasa Ramadan. Bukan puasa Senin Kemis. Bukan puasa di bulan Syawal enam hari. Dari mana pendalilannya? Dari siapul kalam yang akan datang setelahnya di ayat yang setelahnya. Apa di ayat yang setelahnya disebutkan? Tadi kan kutiba siam, Maka di ayat yang setelahnya syahrul Ramadan ala unzila fihil Qur'an. Makna siam di sini kutiba siam ayat asyam syahrul Ramadan. Maka ini faedah dari segi ilmu nahwi di mana alif lam di asyam dinamakan alif lam ahad di karena perkaranya belum disebut. Kalau sudah disebut ahad li Maka karena belum disebut ahad li Kalau sudah disebut ahad li Maka untuk contoh permasalahan al-ahad li perkara yang belum disebut seperti misalnya kita dulu di tempat Syekh kami Mukbil di Damaj misalnya Syekh keluar dakwah maka kemudian keluar dakwah biasanya tiga hari kadang sepekan kadang karena jauh seperti ke Hadromot dulu dan ke Aden sekitar satu bulan maka kita menanyakan hal qad ata pakai alif lam. Apa maknanya di sini? Apakah yang diinginkan asyik? Misalnya asyik Ibnu Baz ataupun Ibnu Utsaimin atau Al-Albani, apa itu yang diinginkan? Jawabnya tidak. Karena al huna al ahad li yang yatabadar fi yang berada di otak kepala kita dari maklumat kita. Syekh ya, syekh yang ada di damai kalau Syekh Ibn Baz dan Ibnu Uthaymin di Saudi ya bukan di Yaman bukan di Damaskus dan Syekh Al Albani di Jordan maka yang diinginkan hal apa Syekh apakah Syekh telah datang maka Syekh Al iklam di sini yang menginginkan Syekh Mukbil tidak ada yang lainnya itu dinamakan al ahad azihni yang mana kembali kepada pemahaman dan kebiasaan dari pembicaraan. Seperti contohnya, kita menunggu seorang qadhi untuk memutuskan perkara kita. Maka kita menunggu dan menunggu dan menunggu antara dua belah pihak yang bertikai menunggu qadhi untuk memutuskan perkara baik perkara permasalahan kolak, perkara permasalahan sengketa tanah, permasalahan sengketa dari jual beli dan sebagainya menunggu al qadi kemudian ada yang berteriak ja ya al qadi ja ya al qadi al qadi yang diinginkan qadi siapa al qadi iya hmm? atau siapa al qadi yang akan menghakimi mereka di pengadilan paham ya seperti tadi jah ya syekh wa al qadi adapun ini dinamakan dengan alif lam al ahad di bisnis. Adapun al-ahad bidikri maka dia itu telah disebutkan sebelumnya. Kemudian di, diulang dengan alif lam. Ini dinamakan ahad bidikri. Seperti contohnya di dalam surat Nur, Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkah. Fiha misbahun al-misbahu fi zujajah. az itu maka pengulangan dari kalimat Al-Misbahu dengan alif lam maknanya si Hamisbahun yang terdahulu yang disebutkan tadi. Dan az-zujajatu kembali kepada kalimat sebelumnya fi zujajatin az-zujajatu. Maka di sini masuk kepada alif lam ahad lidikri Maka kembali kepada Al-Qur'an tadi. Kutiba alaikumus siam Maka asyam apa yang diinginkan dengan wajibnya di sini? kita katakan siam Ramadan. Kenapa? Ahad lidikri atau lidihni? Rajah li adihni. Karena dia ayatnya setelahnya. Dimana di dalam ayat kutiba alaikum siam itu di 183. Dan ayat syahrul Ramadan ala diunzila bihil Quran setelahnya maka kita bisa mengatakan ahad lidhihni. Kalau ahad lidhikri harus sebelumnya. Seperti ucapan fa'asa fir'aunur rasulah. Apa sebelumnya? Fa'asa fir'aunu ar-rasulah. Apa sebelumnya? Ina arsalna ilaikum rasulan. Di sini kalimat rasulan. Maka Kemudian fa'asa Fir'aunu ar-rasula dengan alif lam. Berarti Fir'aun bermaksiat kepada ar-rasul. Siapa rasul di sini? Apakah Isa? Apakah Nabi Muhammad? Apakah Nuh? Jawabnya tidak Nuh, tidak Nabi Muhammad, tidak Isa. Ar-rasul yang disebutkan tadi. Allah mengutus kepada Fir'aun Musa. Maka yang diinginkan adalah Rasul di sini Musa. Paham ya? Maka di sini ahad dizikri dan ahad dizihni. Maka ayat tadi jika ada yang menanyakan kepada antum, Baik, lafaz kutiba alaikumusiyam kutiba bimakna wajib. Namun, mana wajah pendalilan kalian bahwa yang diinginkan puasa Ramadan? Tidak jelas, hanya disebutkan asiam, asiam bisa jadi Senin Kemis. Jadi hukumnya Senin Kemis wajib misalnya. Kita katakan asiam di sini yang diinginkan adalah puasa Ramadan. Mana dalilnya ahad lidihni. Ayat yang setelahnya dua ayat disebutkan syahur Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan wa ila akhir. Maka inilah pendalilan dari ayat Al-Qur'an dan kemudian penulis akan menyebutkan pendalilan-pendalilan dari hadis. Maka untuk pendalilan di hadis insya Allah di waktu yang akan datang dan juga pendalilan ijma maka untuk pendalilan ijma banyak ulama yang menukilkan tentang pendalilan ijma. Jadi pendalilan ada tiga tadi Al-Quran, tadi pendalilannya dua ayat dan juga Al-Hadith. Maka Al-Hadith akan kita pelajari di hari-hari yang akan datang. Dan pendalilan yang ketiga Al-Ijma. Dan Al-Ijma ini telah dinukilkan pendalilannya oleh banyak para ulama diantaranya Imam Ibnu Taimiyah di Majmu' Al-Fatawa, dan juga Ibnu Hazm di Maratibul Ijma dan juga Ibnu Abdul Bar biasa di kitabnya At-Tamhid dan juga Imam An-Nawawi biasa di kitabnya Al-Majmu' dan juga dinukilkan biasanya oleh Al-Mundiri di kitabnya Al-Ijma' maka telah sepakat para ulama ijma bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib. Maka dengan ini kita cukupkan kajian kita. anak tapi ilahuna wa semua khairan.